وأتبه السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah Setelah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah Salawat salam kepada uswatuna wa qudwatuna ila yaumil qiyamah Selanjutnya saya kembali mengulang tausiatut taqwa yang sudah saya sampaikan dalam bahasa Arab tadi namun sebagai takkid, sebagai penguat agar senantiasa kita senantiasa selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah karena kita tahu bahwa kemuliaan kita dilihat, dihitung, dinilai dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketakwaan kepadanya sebagaimana firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonir rajim Inna akramakum indallahi atqakum Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita adalah menunjukkan bahwa kita adalah minal mu'minin al muttaqin amin ya rabbal alamin dan selalu setiap Jumat kita doakan saudara-saudara kita yang tidak ada udur syar'i atau kebolehan secara syariah untuk meninggalkan Jumat belum bisa menjawab panggilan Allah mudah-mudahan pada kesempatan Jumat yang akan datang akan bersama dengan barisan kaum muslimin untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya dalam kesempatan Jumat siang hari ini setelah kita melewati Ramadan, kemudian Syawal, Zulqa'dah, kemudian sebentar lagi Zulhijjah. Kita tahu bahwa sejak Syawal kemarin sudah masuk apa yang disebut dengan mikot zamani. Mikot zamani adalah waktu orang melaksanakan ibadah haji. Jadi sejak sawal kemarin orang berangkat haji, ini sudah bulannya bulan haji. Dalam ayat surat Al-Baqarah 197 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-hajj ashurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian dalam kesempatan ini saya akan melihat kalau di dalam ayat ini disebutkan siapa saja yang menginginkan haji diawali dengan informasi dari Allah bulan haji adalah diawali dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kemudian faman farada al hajja fala rafath wala fusuq wala jidal. Siapa saja yang mau berhaji hendaklah dia menjaga lisannya dari kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata yang akan merusak. Yarfus wala fusuq dan juga perbuatan yang rusak wala jidala fil haj dan juga jangan melakukan jidal atau pertengkaran di dalam haji. Lalu apa yang ingin saya berikan pada kesempatan siang kali ini khususnya buat yang berniat akan berangkat atau sudah sedang bersiap-siap untuk berangkat ternyata kalau kita perhatikan ada bekal yang sangat luar biasa dari Ramadan buat orang-orang yang mau berangkat haji. Kalau kita lihat misalnya ada satu hadis dalam banyak riwayat ada yang disebutkan wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala Ada juga kemudian dalam redaksi idza asbaha ada ahadukum yauman shaiman fala yarfus yajhal. Ini hadis ini tentang puasa yang sudah lewat. Jika kalian sedang menjalankan puasa, fala yarfus. Hendaklah tidak berkata rofas tidak berkata kotor, berkata porno. Kemudian ada lagi layas khab, tidak berteriak, mampu menahan marahnya. Dan apabila ada orang yang menantangnya, kemudian mengatakan ini saimun, ini saimun. Sesungguhnya saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan tadi saya sudah baca, Iza asbaha ahadukum yauman saiman, fala yarfuz, wala yajhal. Jika maknanya juga hampir mirip, jika salah seorang di antara kita berpuasa pada hari itu, pun hendaklah juga bisa mengontrol mulutnya. Kemudian wanaya jahal juga jangan berlaku bodoh. Nah, ini hadis-hadis populer sekali di, di Ramadan yang lalu. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mau berangkat haji masih melanjutkan tradisi soleh bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan pergi, kemudian masuk bulan Syawal, tetap beristiqomah, menjaga lisan, menjaga perilaku, menjaga diri, maka ini ternyata adalah merupakan bekal terbaik buat orang-orang yang mau berangkat menunaikan ibadah haji. Tinggal dipertahankan saja, tinggal istiqomah. Dan saya punya cerita ringkas tentang istiqomah. Saya dapatkan Syekh Al-Arifi menyampaikan sebuah kisah saat Imam Ahmad Ibn Hanbal seorang ulama terkemuka sahibul madhab melakukan perjalanan dari Irak menuju satu tempat. Kita tahu pada masa itu teknologi belum seperti sekarang ini. Sehingga ulama sekali berbeliau pun belum dikenali wajahnya walaupun namanya sudah begitu masyhur saat dia sampai di satu masjid dan sedang beristirahat sambil berzikir, rupanya penjaga masjid di tempat itu mempersilakannya untuk keluar meninggalkan masjid. Dan saat berada di luar, seorang tukang roti dari makhbasnya kemudian memanggil beliau, "Ta'al ya Syekh, kemari wahai Syekh, beristirahatlah di sini sambil menunggu pajar." Dan saat itu Al-Imam Ahmad ibn Hambal menyaksikan seorang tukang roti ini sambil dia bekerja senantiasa mulutnya tidak lepas berzikir membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah dan kemudian menggelitik beliau untuk bertanya apakah kau tidak lelah membaca itu sepanjang malam kau saksikan engkau mempersiapkan adonan kemudian membakarnya di dalam oven saya saksikan mulutmu tidak pernah terlepas dari eh, mengingat Allah dari berzikir. Kemudian ini biasa saja karena perintah Allah supaya kita berzikir dengan zikir yang banyak. Dan ini sudah menjadi kebiasaan saya. Dan ini tidak saya rasakan menjadi sesuatu yang memberatkan buat saya. Dan kemudian kata Imam Ahmad ibn Hambal, lalu keberkahan apa yang sudah kau dapatkan dari keistiqomahanmu menjaga zikir itu Kemudian beliau menjawab, "Ma alhamdulillah, ma da'autullah illa a'tahullahu iyai." Sepertinya saya belum pernah berdoa kepada Allah kecuali doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya lagi, semua doa yang kau minta sudah dijawab oleh Allah. Beliau bilang, "Iya wahai Imam, Iya wahai saudaraku karena awalnya dia belum tahu bahwa ini adalah merupakan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian dia menyampaikan semua doa sudah dikabulkan. Tinggal satu doa yang belum dijawab oleh Allah. Yaitu saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Rupanya saya keluar dari masjid bukan karena terusir, istighfaruka yajurruni ilaika. Istighfarmulah dan zikir zikirmulah yang kemudian mengantarkanku sampai ke tempat ini. Ini adalah potongan kisah tentang keistiqomahan seseorang menjaga satu kalimat yang mungkin ringan diucapkan, tapi saat itu menjadi satu kebiasaan maka ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang besar. Ini baru hadiah di dunia, pasti Allah sudah menyimpan hadiah spesial di akhirat nanti. Lalu apa hubungannya dengan hadis yang saya sampaikan tadi tentang idza kana saumu yaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan fala yarfus wala yajhal jika kita berpuasa, hendaklah kita menahan mulut kita, menahan diri kita, menahan jiwa kita dari marah, dari perkataan yang buruk, dan dari berakhlak yang buruk. Nah, dari sini saya sambung dengan kisah yang tadi mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan tetap bisa kita jaga. Dan spesial untuk yang berangkat haji atau yang berniat berangkat menunaikan ibadah haji karena di dalam Al-Baqarah 197 juga tadi sudah disampaikan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haj jangan rafas rafas ini selalu disebut tahan mulut dari perkataan yang buruk perkataan keji perkataan porno perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah dengan keistiqomahan ini ini akan menjadi modal buat saudara-saudara kita yang berangkat dan insya Allah pulang kembali ke tanah air mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Apalagi dalam riwayat Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya jelas-jelas berbicara tentang haji. Kalau yang tadi bicara tentang puasa. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, pun hendaklah menahan mulutnya menahan sikapnya, menahan perilakunya dan itu diistiqomahkan pasca Ramadan, tidak terkecuali di bulan Syawal dan kemudian saat berangkat ternyata juga kita dapatkan hadis riwayat Bukhari di dalam kitab sahihnya man hajjan bait siapa saja yang berhaji falam yarfud kalimat ini kembali diulang falam yarfud dan dia tidak rafat, dan mampu mengontrol mulutnya untuk berkata-kata kotor, berkata-kata keji, berkata-kata porno, berkata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yafsuq sama dan juga tidak berbuat fasik, tidak berbuat sesuatu yang dianggap rusak. Malahan hadis ini menyebutkan raja'a kayaumi waladathu ummuhu pulang dari haji seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada banyak orang berangkat ke sana. Ada banyak orang yang sudah mendaftar dan menunggu bukan saja 5, 6 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, bahkan ada di Nusantara ini satu provinsi, satu daerah yang apabila kita daftar hari ini masa tunggunya 22 tahun. Dan malah saya dengar ada negara yang masa tunggunya jauh lebih dari 22 tahun. Oleh karena itu, mudah-mudahan modal dari Ramadan, kesolehan kita selama di bulan suci Ramadan, mengontrol pembicaraan kita, mengontrol sifat dan sikap kita, dilanjutkan di bulan Syawal, diistiqomahkan di bulan Syawal, tiba bulan Zulqa'dah dan kemudian masuk bulan Zulhijjah bahkan minggu depan atau mungkin dalam waktu yang dekat kloter pertama pun sudah akan terbang ya sampai kloter akhir nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal dan saudara-saudara kita seperti yang disebut dalam hadis raja'a minad dunubi kayawma waladathu ummuhu keluar mereka semua dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir dan seperti yang dijanjikan Allah haji mereka haji yang mabrur yang laisa lahu jazaun illal jannah tidak ada balasan buat mereka kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin dan kemudian buat orang-orang atau saudara-saudara saya yang pada Jumat ini belum mendaftarkan diri tapi sudah punya niat kita pun bisa menjaga ini insyaallah saat kita menjaga dan menistiqomahkan menjaga lisan, menjaga perbuatan, menjaga hati, menjaga akhlak sehingga bukan nggak mungkin tahun ini atau tahun depan kita menjadi tamu Allah yang terpilih. Karena di tengah sulitnya orang berangkat ke sana, ada beberapa orang yang dimudahkan. Tahun 2014 saya bersama dengan lebih dari 100 anak yatim yang sebelumnya tidak berpikir untuk berangkat haji tiba-tiba mendapat hadiah spesial dari kerajaan dan kemudian bisa berangkat haji. Dan ada banyak orang secara personal menjaga dirinya, menjaga akhlaknya, menjaga keluhuran budinya, kemudian diistiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mendapatkan undangan spesial itu bisa berhaji dan bisa merasakan kenikmatan bersama orang-orang yang berada pada tanggal 9 di Padang Arafah saat Allah turun ke langit dunia dalam satu hadis dan kemudian membangga-banggakan di depan para malaikat dan paling banyak hari diampuni manusia dari dosa adalah yaumu arafah dan orang tersebut setelah membaguskan akhlaknya menjadi orang yang terpilih tanpa harus mengantri puluhan belasan tahun ini adalah undangan spesial dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan kesolehan kita secara pribadi, keluarga dan masyarakat kita sehingga walaupun kita tidak berangkat, kita bisa mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang berhaji dan saudara-saudara kita yang berangkat, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, punya ilmu yang cukup, bekal yang cukup sehingga mereka kembali ke tanah air seperti bayi yang baru lahir dan akan menjadi darah yang segar bagi umat ini menjadi ruhul jadi fi jasadil ummah menjadi ruh dan jiwa yang baru untuk membawa dan membangkitkan semangat umat Islam di Indonesia khususnya untuk hidup dalam tatanan Islam lebih baik amin ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu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 Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun يا da'wat ya يا hajat ya Allah ya Rabbana ampunilah segala dosa dan kesalahan kami saudara-saudara kami muslimin muslimat mukminin mukminat baik yang sekarang masih hidup apalagi saudara-saudara kami yang sudah meninggalkan dunia ini ayah ibu kami ya Allah bila mereka masih hidup sehatkan mereka panjangkan umur mereka dalam taat dan sempatkan kami anak-anaknya bisa membahagiakan dan memuliakan ayah ibu kami. Namun apabila di antara mereka ada yang sudah kembali menghadapmu, ampuni mereka, terima amal ibadah mereka dan sampaikan selalu doa kami, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.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 ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة